Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ghafurir Rahim Qabilit Taubati wassalatu wassalamu ala imamit taibin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ya ghafirad dhunub ighfiril dhunub ويا قابل التوبة تب علينا ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ستر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب اللهم يا ربنا أصلحنا اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم يا ربنا ارزقنا الاستقامة واختم لنا بالحسنى إنك أنت على كل شيء قدير أما بعد حضرين حضرات kaum muslimin dan muslimat wabil khusus para alim ulama' para orang tua kami yang kami cintai pembimbing kami semua Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, malam ini kita bisa melanjutkan acara yang sangat mulia yaitu menuntut ilmu dan alangkah bahagianya jika gelar menuntut ilmu ini benar-benar kita sandang hingga nanti di saat dicabut nyawa kita kita masih dalam keadaan sebagai orang yang menuntut ilmu atau yang menyampaikan ilmu karena orang yang menuntut ilmu itu berada di jalan menuju surga yang mati dalam keadaan menuntut ilmu yang mati di jalan surga dihantar nanti oleh Allah ke surga maka Sungguh ini adalah satu kesempatan yang sangat mulia Di antara ribuan manusia yang lalai Di antara jutaan manusia Yang oleh Allah tidak dipilih dan tidak diberi kesempatan untuk ngaji Tapi kita Alhamdulillah masih diberi oleh Allah kemudahan Dan semoga ini pertanda kalau memang kita kita kita ini adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi manusia mulia di dunia dan di akhirat. Kita melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin bagaimana kita menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya oleh Al-Imam Al-Ghazali kita sudah dikiring kita sudah diajari hingga sampailah kita kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali bahwa kadang ada hambatan-hambatan kita untuk beribadah mulai dari hambatan kita itu lebih mementingkan urusan dunia sehingga urusan dunia itu menjadikan kita malas untuk beribadah dan itu semua sudah dirinci oleh Al-Imam Al-Ghazali sampailah seorang hamba itu menjadi kiat diingatkan bahwa harus kita perangi cinta dunia jangan sampai dunia itu kita cintai boleh kita miliki tapi tidak boleh kita cintai Kemudian kita harus terbebas dari hawa nafsu Sampailah seseorang nanti Terbebas dari yang namanya cinta kepada dunia Dan dibuai oleh hawa nafsunya Maka orang tersebut akan bangkit untuk beribadah Setelah orang itu bangkit untuk beribadah Maka ada hal yang harus dicermati lagi. Akhirnya kita beribadah. Jadi ini sebutkan sebelumnya bahwa untuk takut kepada siksaan Allah, rindu kepada pahala. Setelah kita ini berusaha untuk memerangi kecintaan kepada dunia dan memerangi hawa nafsu dengan cara kita bangkitkan kesadaran kita akan pentingnya akhirat dan kesadaran akan ngerinya siksa di neraka nanti siksa di neraka yang sungguh sangat mengerikan hingga sampailah kepada seorang hamba ini mudah untuk beribadah akan tapi di sini ada setelah seseorang itu masuki dunia ibadah maka ada lagi halangan yaitu fahadi aqabatul bawa'id maka ada tangga yang harus dititi kita harus melewati yang namanya bawa'id bawa'id itu ada pembangkit ada pembangkit di dalam urusan ibadah di sini sebutkan istagbalat huha huna maka seorang hamba itu akan melewati satu tebing atau mungkin melewati satu tangga yaitu fahtaja ila qat'iha yang harus ia lewati bihadainil madhkuraini dengan dua hal yang tersebut mana ini Betul itu. Hah? Fa'akhadha fiha kemudian seorang hamba itu akan bersegera seorang hamba itu akan bersegera untuk mengikuti mengikuti tangga ini langs apa meniti bi husni taufikillahi karena taufik Allah Subhanahu wa taala azza maha mulia wa jalla dan maha agung Allah faqataha kemudian ia melewati falamma faragha minha kalau sudah melewati tebing ini atau melewati tangga ini, roja'a ilal iqbali alal ibadati, maka seorang hamba itu akan kembali giat untuk beribadah. Falam roa iqan tidak melihat lagi penghalang wala syaghilan dan tidak ada lagi melihat sesuatu yang mengganggu Wawajada tetapi sebaliknya ia menemukan ba'itan satu pembangkit wada'ian penyemangat, penyeru yang mengajak kepada ibadah. Fanasita kemudian seorang hamba tersebut menjadi giat fil ibadati di dalam ibadah. maha kemudian orang tersebut menjalankan ibadah wa'anaqaha dan memeluk ibadah maksudnya selalu beribadah bitamami syauki dengan kerinduan kepada ibadah yang sempurna warahbati dan kesempurnaan di dalam keinginan untuk ibadah faadamaha kemudian orang tersebut beristiqomah di dalam beribadah fanadoro kemudian setelah itu ia melihat faida annahu tabdu eh ternyata tampak lihadhil ibadati pada ibadah al-azimah yang agung ini allatih tamala fiha yang ia telah melakukannya kulladzalika pada ibadah yang ia lakukan itu ada afatani dua hal yang menghancurkan azimatan yang agung jadi setelah orang digiring untuk ibadah, diancamkan akan siksa Allah kalau tidak ibadah. Diancam, dihibur, apa diiming-iming, diberi kabar gembira akan surga. Maka setelah itu seorang hamba giat melakukan ibadah dan giat benar. Dengan kerinduan yang sangat. Kalau sudah mau ibadah luar biasa seperti orang lapar mau makan dan ada orang yang semacam ini. Kalau kita belum rindu kepada ibadah, artinya tangga ini masih tertinggal kita. Kita masih tangga memerangi hawa nafsu itu. Nunda toko, nutup toko waktu sholat berani atau tidak, kan begitu. Meninggalkan sinetron demi ngaji bisa ndak? Kita masih rendah di sana barangkali. Ini sudah kelas tinggi, hawa nafsu sudah bisa diperangi. Kalau namanya urusan dunia mah kecil, bisa ditinggalkan begitu saja. Dan dia sudah terhibur dengan ibadah bisa menemukan indahnya ibadah, bisa nemu, menemukan nikmatnya ibadah. Dan ternyata kata Imam Ghazali, yang sudah sampai derajat ini, yang sudah sampai derajat nikmat di dalam ibadah, ternyata orang tersebut belum terbebas dari godaannya ada gangguannya yang paling berat yaitu ada afatani dua hal perusak wahuma dan dua hal itu adalah Ar-riya'u wal-ujubu. Ar-riya'u wal-ujubu, riya' dan ujub. Riya itu gambarannya seperti ini. Ingin amal kita dilihat gede oleh orang, itu riya. Kalau ujub itu melihat gede diri, melihat kita dengan diri kita sendiri kalau amal kita itu gede. Jadi menggedekan amal di depan manusia itu riak. Kalau menggedekan amal di mata kita sendiri itu namanya ujub. Ahli ibadah. Oh, pengen dilihat oleh orang sebagai ahli ibadah, sedekah, dermawan dan sebagainya. Berarti amal kita biar dianggap gede oleh orang. Itu namanya riak. Kalau ujub, kita sendiri yang menganggap gede itu amal. Oh, aku kan sudah ahli ibadah, aku sudah tidak oh, ada orang kayak saya ini. tahajutan, apalagi puasa Senin Kemis, apalagi haji umrah. Nah, jadi kita melihat amal kita ini menjadi gede. Maka dua-duanya ini menjadikan kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sesaat terlepas dari riak tapi kadang-kadang masuk bab ujub. Pernah kita bahas masalah riak yang sangat halus ya. Riak itu sangat halus digambarkan oleh Nabi Muhammad seperti mitlu dabi bin namla akhfa min dabi bin namlati sawda'i ala sokhrati sammai fi lailati dhulmai dalam sebuah hadis disebutkan bahwa yang namanya riak riak itu pamer Beribadah bukan karena Allah, pamrihnya karena manusia. Dan itu yang menghancurkan amal. Yang namanya ria itu lebih halus dari langkah kaki semut hitam. Bukan semutnya, lihat, lebih halus dari langkah kaki semut hitam. Filailatil zulma berjalan di kegelapan malam ala sakhratis di atas batu hitam itu riak itu Masya Allah mengerikan. Yang namanya riak menghancurkan amal baik. Halus. Karena begitu halus jangan ada yang merasa tidak punya riak. Jangan ada yang pernah ngomong ikhlas. Imam Ghazali dalam kitab itu Hidayah menyebutkan tentang proses diterimanya amal. Yang namanya ikhlas itu malaikat pun tidak tahu. Ini urusan pribadi kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tidak tahu. Kelihatannya amal baik oleh malaikat dibawa ke langit ke satu, kedua, ketujuh, tak tahunya setelah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya ikhlas itu lawannya riya. Kalau orang tidak ikhlas ya riya. Kalau orang riya pasti tidak ikhlas. Maka jangan sampai ada orang ngomong ikhlas deh, sudah. Wong malaikat saja tidak tahu kok sampean tahu kalau itu ikhlas. Bener aku bantu ikhlas. Itu tandanya nggak ikhlas dah. Kalau sudah ikhlas kita ini keluar ke lidah jadi tidak ikhlas. Pastikan itu. Kalau anda membantu orang dengan ikhlas, pasti anda jaga lidah anda untuk mengucapkan ikhlas. Kalau anda ngomong, saya ikhlas loh ya. Nggak ikhlas itu. Saya ikhlas bantu ini lillahi ta'ala. Nggak usah ngomong kalau ikhlas itu. Sebab yang namanya pahala nggak bakal ketuker. Ibaratnya ibu memberikan sumbangan ke masjid, ibu namanya Azizah. Mohon maaf kalau ada nama yang sama. Ternyata di amplop ditulisi Abdul Ghafur, dimasukkan ke keropak masjid. Pahalanya nyampe ke ibu Azizah ke Abdul Ghafur. Hah? Ya Azizah yang ngirim Azizah. Gak bakal ketuker pahala itu. Nah ini sudah ada alamatnya itu, alamatnya hati yang ngirim itu. Pokoknya kita tulus. Makanya jangan suka ngomong ikhlas. Saya ikhlas bener. Saya lillahi ta'ala bener. Masya Allah. Yang namanya riak nggak ada yang tahu. Halus. Seperti langkah kaki semut hitam. Bukan lebih lembut dari langkah kaki semut hitam. Wong semut hitam saja kadang-kadang nongkrong di hidung kita nggak kerasa tiba-tiba kaget. Ya Allah ada semut. Lah ini hati ini kemasukan. Makanya yang namanya ikhlas itu urusan hati, riak juga urusan hati. Nggak ada yang tahu. Makanya jangan bilang ibu itu riak. Nggak boleh itu. Menilai orang riak pun tidak boleh. Kok lebih tahu dari malaikat sambian nih? Ya. Malaikat saya tidak tahu kalau ini riak. Ada orang kalau membantu nggak pernah mau dikasih duit. Ada ustadz kalau ngaji nggak pernah mau dikasih duit ya. Kelihatannya ikhlas ya. Ikhlas nggak mau dikasih duit. Belum tentu bukan urusan Anda masalah ikhlas itu. Urusan Allah itu. Bisa saja orang kalau membantu tidak mau dikasih duit, kalau ngaji tidak pernah dikasih duit, nggak mau dikasih duit karena pengen dibilang satu cerbon dia itu paling ikhlas. Ya, nggak ikhlas jadinya ya. Ustadz paling ikhlas. Ustadz paling ikhlas. Rupanya pengen gelar itu saja. Pengen disebut Ustadz paling ikhlas. Jadi dia tidak menerima duit itu hanya pengen dibilang Ustadz paling sudah riak luar biasa. Jadi halus jangan sampai ada yang ngomong saya ikhlas. Sama jangan suka nilai orang itu riak. Kalau ada seorang menyumbang masjid lalu berbisik kepada Pak DKM, tolong DKM, saya akan nyumbang masjid, tolong informasikan setiap habis sholat Jumat, kasih tahu bahwasanya aku nyumbang uang. Ria atau tidak ria? Ria. Lah kok nilai orang sudah? Sudah dibilang jangan nilai orang, nilai orang ya. Wah ini. Belum tentu itu ria. Sebab ibu tadi itu nyumbangnya itu 25 juta. Bisiknya sama DKM, tolong informasikan kalau saya cuma nyumbang 5 juta. Berat enggak? Nyumbangnya 25 juta. Di mimbar disebutkan cuma 5 juta. Berat itu. 20-20 jutanya di mana? Disembunyiin ya. Kelihatannya Ria ya. Belum tentu ria itu. Maka tidak boleh kita nilai ria. Bisa-bisa orang itu orang yang memerangi ria. Jadi jangan usil urusan pekerjaan orang. Sehingga tidak boleh kita suudon kepada orang yang beribadah. Hmm, ria. Nyumbang begitu aja pamer. Dia kelihatannya cuma 5 juta. Tapi nyumbang diem-diem 50 juta. Itu nggak tahu. Makanya Urusan ikhlas tidak boleh kita ucapkan dengan lidah kita dan juga riak bukan tidak boleh kita nuduh orang si Arya si beria, Hah, orang riak. Ya, belum tentu. Ada orang kalau sholat Masya Allah Allahu Akbar Sampai orang noleh semua hmm, Sholat gitu aja keras-keras takdirnya Biar dilihat ya Kayaknya si Ria ya Sebab kaidahnya tadi nggak boleh seudon sama orang ya Selesai Dia bukan riak ternyata dia itu merangi riaknya. Karena apa? Paling seneng kalau dia itu sholat dilihat orang. Makanya diperlihatkan sekali Allahu Akbar. Tapi dalam hatinya apa? Ngomong, hei, awas. Sekarang sholat berapa rakaat? 10 rakaat di masjid. Nanti awas di rumah, di kamar yang tidak terlihat 20 rakaat. Kapok enggak? Nah, ini baru merangi riak ya. Kelihatannya di depan orang. Oh, Allah Akbar, tak tanya diam diem sampai di rumah, sholatnya 20 rakaat. Sama, ibu, saya nyumbang nih loh bu, 2 juta. Biar orang tahu semuanya. 2 juta. Rupanya orang ini pengen memerangi ria. Kelihatan 2 juta, diam-diam ke belakang dikeropak ngasih 5 juta. Nggak ada yang tahu. Nah ini merangi ria. Pokoknya jangan suudon sama orang, tingkah lakunya kayak ria, jangan bilang itu ria. Sebab malaikat saja tidak tahu bagaimana anda lebih tahu dari malaikat. Nah ini yang namanya riak halus sekali. Digambarkan oleh Rasulullah lebih halus dari langkah kaki semut hitam. Makanya susah dideteksi. Tiba-tiba masuk di hati. Yang nama riak masuk di hati. Bab ujub nanti setelah riak. Sebab riak itu senjata senjatanya iblis. Setan itu kan ya suduna ansabilillah ya. Kerjaan setan itu menghalangi orang untuk ibadah jangan ibadah. Ngapain ibadah? Enak tidur. Jangan ngaji, ada sinetron tuh. Apalagi? Jangan puasa, lapar, makanan enak nih. Itu setan. Tatonya orang yang digoda setan ini rajin ngaji diperangi. Ndak, aku harus bangun malam. Aku harus sedekah, kata setan. Sayang dong duit dikasih-kasihin orang. Carinya susah, ngapain kamu kasihin? Besok kan kamu bisa nabung beli mobil ya. Setan ngelarang ya. Tapi ternyata orang ini karena tahu setan itu musuh, dilawan itu setan. Akhirnya dia sedekah dan bangun malam. Setannya perlama lemes nih. Wah, ini kurang ajar orang ini ya. Sudah aku kasih tahu jangan ibadah, masih saja ibadah. Jangan aku kasih tahu jangan sedekah, masih ibadah. Setannya lemes sambil marah. Tapi setelah itu bangun lagi setan. Hmm, biar aku bantu dia. Eh, kalau sedekah jangan cuma satu juta, lima juta. Kalau sholat jangan cuma empat rokaat, delapan rokaat yang banyak, kata setan ya. Setan ngajak untuk ibadah rupanya. Akhirnya biasanya sedekah cuma dua juta, sampai sepuluh juta itu sedekahnya. Tapi setan senyum-senyum sendiri itu. Hmm, habis ini tak kasih yang namanya riak Tahajud Setan yang nyuruh itu tahajud yang banyak. Akhirnya sampai tahajud terus. Puasa Senin Kemis terus sampai 20 tahunnya. 20 tahun puasa Senin Kemis. Tapi setan itu pengen menghancurkan amal ini sehingga suatu ketika diwawancarai, bagaimana anda kok bisa berhasil? Alhamdulillah karena saya telah puasa Senin Kemis 20 tahun kan? Dikasih tahu ya? 20 tahun ya. 20 tahun nih. Puasa Senin Kemisnya pamer ya. Seorang pada tahu semuanya. Ibu-ibu yang tahajudan bisa saja digoda oleh iblis sama setan. Ayo bu, tahajud pak, tahajud. Tapi bagaimana setan menghancurkan? Besok pagi di kantor dihancurin. Atau di pasar. Bagaimana? Pamer. Dia mau pamer, aku ahli tahajud. Nggak enak. Itu riak dong nanti. Terus bagaimana? Rupanya hatinya sudah komunikasi ngobrol dengan setan. Sudahlah, pokoknya harus kamu kasih tahu. Tapi kan ria. Ya, tapi harus tahu dong. Sehingga ada ibu-ibu di kantor atau di pasar, Bu, sudah tahu kalau cerita tentang ibadah itu ria. Tahu. Karena tahu dia nggak cerita, Bu. Di kantor ini jaga kain, jaga kain. Ini teman-teman ya. Ini ahli ibadah, ini ahli sedekah, ini ahli-ahli. Semua pada ahli-ahli ibadah. Cuman dia saja tidak ada yang tahu kalau dia ahli ibadah. Orang belum tahu. Ya Allah, orang ini belum tahu kalau saya tahajudan ya. Dia pamer tentang puasanya. Ini pamer sedekahnya. Ini kemarin nyantuni yatim piatu. Dia itu mau pamer istahajudnya nggak enak. Kalau saya pamer nanti ah ria, nggak enak. Tapi nggak pamer memang. Cuman dia ngobrol dengan setan, akhirnya apa? Dia menguap sambil geliat Win. Ah. Ditegur sama ibu di sebelahnya. Bu, Masya Allah, semalam kerja apa aja kok sampai ngantuk begini? Jawabnya Pak, enggak, tadi malam saya tahajudan agak terlalu awal. Oh ibu tahajud? Iya. Masya Allah baik. Iya baru 10 tahun. Hmm, tambah lagi syuh. Pokoknya pamernya itu halus ya. Setan tuh pinter. Sudahlah pokoknya jangan bebas dengan urusan dan riak, ria, ria, ngeri. Lah orang sudah bisa memerangi ria, uh, ini ria, ini ria, ini ria, Saya tidak boleh ada orang lain tahu, tidak boleh ini orang lain ngerti, tidak boleh. Benar diperangi itu ria. Setan lemes lagi. Ah, gimana orang ini? Kalau tidak ada riak, tidak bisa hancur don amal ibadahnya. Tapi setelah itu setan ingat, hmm, baik. Aku suntik penyakit yang namanya ujuk riak sih enggak enggak pernah pamer dengan orang tapi rupanya diam-diam bangga merasa kayak kiai hmm. sian orang-orang ini hmm, ahli neraka semua coba kayak saya ahli ibadah ini loh ujuk sudah ini orang kaya nggak pernah sedekah, nggak pernah infak. Coba kayak saya ini, hmm, ahli infak. Ini, oh setan dahsyat hati-hati. Lepas dari riak, masuk bab ujub, bangga. Sehingga orang bangga itu ngedekan amal di matanya otomatis merendahkan orang lain. Kalau ada orang sedekah, eh, cuman begitu. Masih eh, saja dikomentari. Ada orang ahli ibadah. Itu hanya tidak ada seberapa persen dari saya itu mah kecil. Apalagi. Jadi ngedekan dia seolah-olah ahli sorga itu. Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hati-hati setan itu. Ini oleh kata Imam Ghazali, ada orang rajin ibadah, ada dua godaan. Yang pertama riak pamer. Pamer halus bisa, pamer terang-terangan boleh. Sudah dia memerangi yang namanya pamer, ndak, ndak, ndak. Saya pengen ikhlas karena Allah, nggak boleh ada orang tahu. Oh. Tapi diam-diam apa? Alhamdulillah, aku sudah bisa tahajudan, masya Allah. Duha, puasa, berapa tahun ya? 12 tahun, masya Allah. Siapa ya yang seperti saya ini? Kayaknya belum ada di kampung ini. Oh, hebat bener nih. Nah itu aljub habis tuh pahala. Makanya setan itu dahsyat. Nah ini kalau Imam Ghazali diingatkan, kadang ada orang rajin ibadah, ada dua penyakit ini. Sungguh hebat. Imam Ghazali memang pengen mengajak kita sampai lolos dari godaan-godaan ini. Ada, maka koreksi. Yang belum ibadah, nah ini koreksi. Godaannya apa? Hawa nafsu, senetron, televisi, segala macam itu ya. Ini tingkat pertama itu ya. Ini godaan yang paling dahsyat. Sudah kita lewati. Sudah tidak hubut dunia, tidak hubut sinetron, tidak hubu ini. Bisa ibadah, ternyata di saat ibadah ada godaannya ini. Ria sama ujub. Maka kalau ada orang merendahkan orang lain gara-gara dia berbuat baik, itu hakikat ujub. Merendahkan orang lain karena gelar kebaikannya, itu ujub. Makanya kalau sudah hilang rasa ujub ini, seperti Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Lah Sayyidina Hasan Sayyidina Hasan itu suatu ketika berkata, Imam Hasan Basri Sayyidina Hasan berkata, kalau aku melihat orang lebih tua dariku, yang aku sadari bahwa enak orang itu amalnya lebih baik dari lebih banyak dari aku. Kalau aku melihat orang lebih muda dari aku, yang aku sadari bahwasanya orang ini dosanya lebih sedikit dari saya. Nah ini kan hebat. Kalau ngelihat orang lebih tua yang dihadirkan apa? Masya Allah berapa banyak sholatnya orang ini. Lebih baik banyak dari saya. Kalau ngelihat orang lebih muda. Ya Allah dosanya lebih sedikit dari aku. Nggak sempat ujub, nggak sempat bangga dengan amal. Dan bro, oh, namanya ujub bangga dengan amal ini luar biasa. Biasanya justru oleh orang-orang yang diberi oleh Allah nikmat. Nikmat ilmu, nikmat ibadah, nikmat ini. Ujub, bangga dengan amal baiknya dan itu yang menghancurkan pahala daripada amal ibadah. Kita baca di sini. Wa Wahuma riya'u wal ujbu. Yang pertama adalah riya, yang kedua adalah ujub. Kalau riya pengen dilihat oleh orang, kalau ujub kita lihat sendiri. Sehingga merasa sudah ahli ibadah. Taratan yura'i bi ta'atihi nasa fayufsiduha sesaat atau kadang yurai ingin memperlihatkan bitoatihi dengan ketaatannya annasa kepada manusia. situha maka riak ini menghancurkan amalnya. Wa ukhra dan sesaat lagi yang yamtani'u andalika. Enggak mau amalnya ingin dilihat oleh orang. Wa yulumu nafsahu dan paling benci kalau dia itu ria. Sudah bisa benci dengan ria. Enggak astagfirullahaladzim. Kenapa aku kok senang amalku dilihat oleh orang? Tapi tak taunya fayajib. Fayujibu bina awa ah, ya'jub bina ya ajaba yujibu bi Tapi dia itu kagum membesarkan. Hmm. Ya itu tahu gedekan amalnya. Aduh hebat benar saya ini. Masya Allah, alhamdulillah, bersyukur saya bisa ngaji tapi eh, sudah berapa tahun saya di sini. Saya ini ada seperti itu fayuhbitul ibadata makanya demikian itu akan menghancurkan merusak al ibadata ibadah menghancurkan ibadahnya alehi kepadanya wa yutlifuha dan akan menghancurkannya wa yufsituha dan akan merusaknya fastaqbalathu hauna maka yang harus ia hadapi fastaqbalathu hauna akan berhadapan akan dihadapannya hauna di sini apa fastaqbalathu maka ia akan menemui hahuna di sini akobatul qawadih satu tingkatan lagi yang namanya qawadih qawadih itu adalah uh, satu hal kalau dalam urusan ilmu hadis misalnya yang bisa merusak jadi kita harus berhadapan menyadari ada sesuatu yang bakal merusak kita itu lalu bagaimana Al-Qawati ini adalah celah atau kekurangan. Jadi kita harus memahami satu tangga memahami kekurangan ini. Kalau kita lalai, amal kita bertahun-tahun, sedekah kita miliaran, nggak ada nilainya. Maka harus kita pahami. Fahta aja ila qat'iha, maka kita harus lewati ini. Dengan cara apa? Bil ikhlasi, dengan cara ikhlas. Kita belajar ikhlas ya. Dan sebetulnya kalau kita berbicara ikhlas dan riak, ini perlu ceramah khusus yang panjang. Karena itu ada Biasanya kalau kita menyebutkan tentang bahayanya riak dahulu. Apa itu riak? Bahayanya riak seperti sebutkan Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu bagaimana orang memerangi riak. Kemudian bagaimana kita menolong orang lain agar tidak terjerumus dalam riak. Itu silsilah panjang biasanya. Cuma tidak apa-apa. Kemudian setelah itu riak itu dengan menghadirkan ikhlas. Lalu ujub itu bagaimana? Agar kita hilang dari ujub berbangga dengan amal kita. Wa minnati menyebut nikmat wanahwiha dan yang semacamnya dari siapa anda bisa wudhu siapa yang memberi kemudahan Allah kita melakukan sholat siapa yang memberi kemudahan Allah jadi ingat bahwasanya ternyata dari urusan ibadah kita yang ribuan rokaat, seratus rokaat, ribuan rokaat, haji berpuluh-puluh kali barangkali, ternyata sahamnya itu seratus persen dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada dari kita. Tenaga Allah yang kasih, fulus Allah yang kasih, kemudahan Allah yang kasih, air wudhu Allah yang kasih, baju untuk sholat Allah kasih, makan Allah kasih, agar kita bisa, oh ya Allah, semuanya dari Allah. Kenapa aku harus bangga dengan ini? Ingat kemurahan dari Allah. Dia selam sehingga agar selamat lahu bagi orang tersebut. Maya amalu apa yang ia lakukan min khairin dari kebaikan. Fa'akhoda kemudian ia akan memulai fi qat'i hadil aqabati dalam menempuh melewati tebing ini atau tangga ini biidnillahi subhanahu wa ta'ala atas izin Allah subhanahu wa ta'ala bijiddin dengan sungguh-sungguh wahtiyatin dan dengan hati-hati watayagudin dan penuh kesadaran bihusni ismatil jabbar dengan pertolongan penjagaan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala wa ta'yidihi dan pembantuan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja insyaallah. Baik. Jadi itu kita perangi dengan cara belajar ikhlas ya. Belajar ikhlas yang itu adalah ceritanya panjang insyaallah nanti akan dibahas lagi biarpun pernah kita bahas. Bahkan sudah ada di cd tentang bagaimana akal amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah ujub itu yang belum pernah kita bahas secara khusus ya. Ujub Ujub itu adalah bangga dengan diri sendiri, dengan amal kita. Dan itu harus kita lewati, kalau tidak orang akan terjerumus. Kayaknya amalnya banyak, ibadahnya banyak, ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atina tughfir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami kerinduan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan berikan kepada kami rasa takut akan siksamu ya Allah sehingga kami bisa menjadi ahli ibadah sekaligus kami orang yang paling takut untuk bermaksiat ya Allah jagalah iman kami jagalah akidah kami jagalah akidah keluarga kami jagalah akidah guru-guru kami jagalah akidah anak murid kami ya Allah jagalah akidah tetangga kami ya Allah di saat ada pencemaran akidah saat ada perusakan perusakan akidah ya Allah hanya kepadamu kami mengadu hanya kepadamu kami memohon perlindungan ya Allah wujudkan keindahan di dalam masyarakat kami sehingga kita kami senantiasa hidup hidup dalam cinta karenamu. Wujudkan kemesraan dalam rumah tangga kami, suami yang semakin mencintai istri, istri semakin mencintai suami dalam irama kerinduan karenamu kepadamu ya Allah, rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad yang belum mendapatkan pasangan berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau ridhoi, orang-orang yang engkau cintai, ya Allah yang menjadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat. Tetangga kami yang belum solat jadikan mereka ahli solat, yang masih sering mabuk-mabukan dan minum-minuman keras jadikan mereka ahli taat kepadamu dan bencikan mereka kepada kemaksiatan. Angkat mereka, muliakan mereka ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami semua keturunan yang soleh solehah, keturunan yang soleh solehah, anak-anak yang bakal orang-orang yang bakal engkau eh, yang bakal di, di dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit sembuhkan. Jika ada yang punya hutang ya Allah, mudahkanlah kami di dalam membayar hutang kami ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridhamu. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keta dalam keadaan kami sujud dalam solat kami ya Allah. Ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan koridor pada kami, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami keikhlasan Ya Allah berikan kepada semua orang yang membantu perjuangan kami keikhlasan Ya Allah mudahkanlah kami Ya Allah dan jadikanlah kami ahli masjid ini yang bisa makmurkan masjid ini dan berikan kemudahan dalam kami Ya Allah memper mendidik santri-santri Ya Allah sehingga mereka bisa menjadi anak-anak santri yang bermanfaat yang koridor Ya Allah dan mudahkanlah untuk kami membangun pesantren kami ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang yang ikhlas ya Allah memperlebar lokasi pesantren ya Allah dan jangan sampai yang datang kecuali orang yang engkau ridho ya Allah jadikan siapapun yang datang adalah para kekasihmu ya Allah jika mereka adalah bukan orang ikhlas jangan kau dekatkan ke tempat kami ya Allah jangan kau dekatkan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 Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.